Alhamdulillah kemarin sudah dibahas secara rinci dan sudah kita bahas pula apa yang terjadi pada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Dan jangan tertukar dengan Nuaim ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nuaim bin Masud yang mengatakan pada Rasulullah SAW bahwa aku sudah masuk Islam dan mereka belum tahu. Perintahkan aku sesuatu. Maka diperintahkan untuk membuat tipu daya. Radiyallahu ta'ala anhu dan itu berhasil. Yang kedua adalah ketika sedang genting-gentingnya. Rasulullah SAW menawarkan siapa yang akan mendatangi mereka dan melihat keadaan mereka tidak ada satupun yang berani mengangkat tangannya atau menyatakan ana. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Hudaifah "Pergilah, wahai Hudaifah Maka beliau berangkat ke tengah-tengah mereka. Dalam keadaan mereka sedang gelisah dengan dingin yang sangat, angin yang kencang dan seterusnya. Sampai Hudzaifah radhiyallahu taala anhu melihat keadaan mereka sudah resah bahkan mendengar ucapan Abu Sufyan ya ma'syara Quraisy innakum wallahi ma asbahtum fi dari muqam wahai bangsa Quraisy kalian sungguh demi Allah tidak berada di tempat yang layak untuk tinggal di sini telah binasa semua hewan-hewan ternak, makanan-makanan telah habis, tenda-tenda beterbangan, bahkan periuk tidak bisa tegak dan api tidak bisa menyala. Aku akan pulang, pulanglah kalian. Maka dengan segera dia naik ke untanya yang dalam keadaan sedang diikat, kemudian memukulnya dan kemudian memacunya tiga pekerjaan sekaligus. Begitu naik, lepas ekolnya langsung pukul. Naik, lepas pukul. ala halal. Ini begitu cepatnya. Kata Hudzaifah, sungguh aku melihatnya di depan mataku. Kalau saja aku tidak diberi janji oleh Rasulullah SAW untuk jangan berbuat apapun, aku akan panah dia dan akan sampai kepadanya. Tetapi karena aku ingat Rasulullah SAW berkata, La tuhdith syai'a. Jangan berbuat apapun. Cari berita saja, kemudian pulang. Kalau saja aku mau memanahnya, aku bisa memanahnya. Qala Hudzaifah kata Hudzaifah faraja'tu aku pulang kembali kepada Rasulullah SAW sesuai perintahnya tidak melakukan apapun. Rasulullah SAW sedang berdiri sholat memakai kain milik istrinya murajil murajil itu bikinan Yaman falam mera'ani ketika Rasulullah SAW melihatku dalam keadaan beliau sholat ya, menarikku ke mendekat kedua kakinya kemudian ujung kainnya diselempangkan ke diriku dan beliau ruku dan sujud sedangkan aku masih di kainnya. Mungkin karena waktu itu dingin, Rasulullah SAW menyelimutinya dengan kain tersebut. Falamma sallama akhbartuhul khabar. Ketika beliau salam, aku beritakan beritanya. Wa sami'at Ghatafan bima fa'alat Quraisyun. Suku Ghatafan juga mendengar apa yang telah dilakukan oleh Quraisy. Itu pulang fansyamarru raji'in maka mereka pun berangkat menyingsingkan lengan baju mereka untuk kembali pulang ke negeri mereka masing-masing falamma asbaha maka ketika pagi harinya karena itu kejadian di malam hari insarafa anil khandak Rasulullah pun kembali meninggalkan khandak ke rumahnya masing-masing raji'an ilal madinah kembali ke Madinah Wawada'us silah. Dan meletakkan senjata-senjata mereka. Pembahasan berikutnya masalah perang Bani Quraidah bersambung dengan ini. Yaitu ketika waktu menjelang duhur datang Jibril kepada Rasulullah SAW. Mu'taziran bi'imamatihi. Dengan memakai kain imamahnya dalam keadaan beliau di atas baglah. Baglah itu seekor bigal. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Dalam keadaan bigalnya memiliki pelana. Pelana yang dilapis dengan dibaj. Sebagaimana imamahnya juga dari dibaj. Faqala awaqad wada'ta silah ya Rasulullah. Kata Jibril, apakah engkau telah meletakkan senjatamu? Wahai Rasulullah, qala na'am. Iya. Faqala Jibril, fama wada'atil malaikatu silah ba'du. Malaikat-malaikat belum meletakkan senjata mereka. Dan aku belum meletakkan senjataku. wama ma raja'tul an illa min talabil qaum. Dan tidaklah aku sekarang kembali kepadamu kecuali karena ingin mencari mereka kaum tersebut maksudnya Bani Quraidah suku Yahudi sang pengkhianat Inna Allah Azza wa Jal ya'muruka ya Muhammad bil masiri ila Bani Quraidah Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau wahai Rasulullah untuk pergi ke sana yakni mengepung Bani Quraidah Fa inni amidun ilaihim famuzalzilun bihim dan aku sekarang akan berangkat ke sana dan aku akan goncangkan mereka segoncang-goncangnya. Ini malaikat akan melemparkan rasa takut ke Bani Quraidah, membuat mereka goncang. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muaddinan Maka Rasulullah SAW memerintahkan muadzinnya untuk mengumumkan hayya 'alal jihad mengumumkan untuk berangkat kembali membawa senjatanya masing-masing. Man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-'asra illa bi bani Quraidah. Siapa yang masih setia mendengar dan taat maka hendaklah jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Karena waktu itu waktu duhur. Jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah agar mereka segera ke sana dan segera sholat asar di sana. Wa qaddama Rasulullah SAW Ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib birayatihi ila Bani Quraidah. Rasulullah SAW serahkan benderanya kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wabtadarhan nas maka manusia pun berkerumun mengerumuni Ali ibn Abi Talib yang membawa bendera فسار علي بن أبي طالب حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة mendekat ke benteng Yahudi Bani Quraidah. Ketika sudah sampai di benteng tersebut, Ali mendengar ucapan-ucapan jelek, maqalatan qabiha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cercaan-cercaan, ejekan, ucapan yang kurang ajar terhadap Rasulullah SAW. Faraja hatta laqiya Rasulullah maka Ali kembali menemui Rasulullah SAW dan menyatakannya Rasulullah la alaika anna tadnu min haula'il akhabith hendaklah engkau tetap di sini enggak perlu mendekat kepada orang-orang busuk itu jangan kau mendekat ilal akhabith akhabith ini orang-orang khabith orang-orang jelek Kata Nabi, lima. Mengapa? Adunnuka sami'ta minhum li ada. Sepertinya engkau mendengarkan ucapan mereka tentangku dengan kejelekan-kejelekan. Kata Ali, qala na'am. Iya, aku mendengar ucapannya nggak pantas. Lebih baik engkau nggak dengar, kau jangan mendekat. Naam ya Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Qala law ra'awni lam yaqul min dzalika syai'a. Kata Nabi kalau mereka melihat aku, nggak akan mereka mengatakan seperti itu. Ini nggak berani mereka berkata seperti itu. Falamma dana Rasulullah sallam min husunihim ketika Rasulullah Sallam sudah mendekat ke benteng-benteng mereka maka Nabi memanggil mereka dengan panggilan yang sangat jelek. Ya ikhwanal qiradah wahai saudaranya monyet-monyet bahkan dalam riwayat al-Qiradat wal khanaji khanazir saudaranya monyet-monyet dan babi-babi ikhwan fillah azakumullah mengapa karena memang Yahudilah suku yang pernah dikutuk oleh Allah menjadi monyet-monyet, menjadi babi-babi. Yang Allah kutuk mereka menjadi qiradatan wa khanazir sebagaimana dikisahkan dalam Quran. Maka mereka bangsa Yahudi ini ikhwan al-qiradah. Ikhwan al-khanazir. Karena saudara-saudara mereka dulu dikutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Hal Allah, Wa anzala bikum nikmatah. Kata Nabi, wahai saudara monyet-monyet. Apakah Allah sudah membalas kalian? Sudah menimpakan pada kalian kejelekan-kejelekan? Kalau mereka menjawab, Ya Abul Qasim, ma kunta jahulan. Wahai Abul Qasim, engkau tidak bodoh. Artinya engkau tahu apa yang pernah menimpa kami dulu. Ini dia sadar bahwa mereka adalah bangsa yang pernah dikutuk, pernah diadab, pernah dihinakan menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Mereka sadar itu. Sehingga ketika ditanya, belumkah Allah timpakan pada kalian? Ada bencana, balasan mereka hanya menjawab, engkau tidak bodoh. Wahai Abul Qasim, engkau tahu jawabannya. Walamma ata Rasulullah SAW Bani Quraidah nazala ala bi'rin. Ketika Rasulullah SAW sudah mendekat ke benteng mereka, Rasulullah SAW singgah di sebuah sumur, dari sumur-sumur mereka, minna hiyati amwalihim, di dekat harta mereka. Yang dijuluki dengan bi'r anna sumur anna wa bihin nas maka manusia pun berkerumun di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba-tiba menjelang isya al-akhirah karena kadang-kadang maghrib juga disebut isya sehingga kalau isya al-akhirah adalah isya yang kedua setelah maghrib isya datang waktu isya beberapa sahabat dalam keadaan belum sholat asar. Mengapa? Karena mereka mendengar ucapan Rasulullah SAW, La yusallianna ahadukumul asra illa bibani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Fashaqalahum ma lam yakun lahum minhu buddun fi harbihim karena mereka tersibukkan untuk segera membawa senjata dan perlengkapan perangnya untuk menuju ke Bani Quraidah, maka sampai di sana Isya dalam keadaan belum salat asar. Wa abau ayusalli. Di perjalanan sudah masuk atau mendekati maghrib, ada yang berkata, kita salat asar, sebentar lagi waktunya habis. abau mereka menolak dan berkata, tidak, Aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka mereka bersikeras tidak mau salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hatta ta'tu Bani Quraidah. Sampai mereka mendatangi Bani Quraidah. Dan mereka salat asar setelah waktu Isya. Qala fama'abahumullah. Tapi mereka tidak disalahkan oleh Allah dan tidak dicerca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fama abahumullah bidzalika fi kitabih tidak dicerca tidak disalahkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Qur'an wala annafahum bihi Rasulullah dan Rasulullah pun tidak menegur mereka karena mereka tidak salah mereka berpegang dengan nas berpegang dengan dalil dalilnya berkata jangan salat asar kecuali di Bani Quraisy Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Perbedaan di kalangan para sahabat tadi sama sekali tidak menjadikan mereka bertikai. Perbedaan tersebut tidak menjadikan mereka kemudian bermusuh-musuhan. Yang satu berpendapat Rasulullah SAW berkata seperti itu agar kita cepat itu saja. Tetapi kalau sudah waktu asar hampir habis, ya sholatlah. Yang lain mengatakan tidak teksnya mengatakan jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka apapun yang terjadi, saya akan salat asar di Bani Quraidah sesuai dengan perintah. Yang ini tidak disalahkan, yang itu tidak disalahkan. Yang ini tidak dicerca, yang itu juga tidak dicerca. Dan sesama mereka pun tidak saling bermusuhan dan saling bertikai. Walhamdulillah. Demikianlah keadaan umat Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahafarahum Rasulullah SAW khamsan wa ishrina laylah. Rasulullah dan para sahabatnya mengepung Bani Quraidah 25 hari. Hatta jahadahumul hisar. Hingga pengepungan itu menyusahkan mereka Bani Quraidah. Seberapapun mereka menyimpan makanan mereka. Seberapapun mereka menyimpan perbendaharaan mereka. Setelah 25 hari akan habis atau menipis. Wa qadhafallahu fi qulubihim ru'b. Ditambah lagi Allah telah melemparkan di hati mereka ru'b, rasa takut. Dan juga malaikat-malaikat tadi seperti ucapan Jibril alaihi salam mengatakan ana uzalziluhum aku akan berangkat ke sana untuk menggoncangkan mereka sehingga mereka goncang takut gelisah sempit doqatil ardu bima rahbat Terasa sempit bumi ini yang luas. Waqad kana Huyai ibn Akhtab dakhala ma'a Bani Quraidah. Dan tokoh dari Bani Nadir yaitu Huyai ibn Akhtab masuk bersama Bani Quraidah sesuai dengan janjinya. Aku akan bersama kalian. Fi hisbihim di benteng mereka. Hina raja'at anhum Quraisy wa Ghatafan. Ketika Quraisy sudah pulang, Ghatafan juga sudah pulang, maka Huyai masuk ke bentengnya Bani Quraisyah. Wafaan li Ka'ab ibn al-Asad. Menepati janjinya yang dia ucapkan kepada Ka'ab ibn Asad. Bima kana ahadahu alaih. Yang dia pernah janjikan kepadanya. Falamma ayqanu bi anna Rasulullah sallam ghaira munsarifin anhum. Ketika tokoh-tokoh Yahudi ini sudah merasa yakin bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya nggak mungkin meninggalkan mereka, akan terus mengepung hatta yunajizuhum sampai mengalahkan mereka, maka Ka'ab Ibni Asad tokoh Yahudi tadi berkata, "Ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, qad nazala bikum minal amri ma Sekarang sudah terjadi sebagaimana apa yang kalian lihat. Wa inni 'aridun 'alaikum khilalan thalatha. Dan aku menawarkan pada kalian tiga pilihan. Fakhudu ayyuha syi'tum. Silahkan ambil apa yang kalian suka. Qalu wa ma hiya? Apa tiga pilihan itu? Qala berkata dia, nutabi' hadzal rajul wa Pertama, kita ngikut ajarannya. Kita mempercayainya dan kita beriman kepadanya. Wallahi laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal. Sungguh sudah jelas bagi kalian bahwa dia adalah nabi yang diutus. Wa annahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum. Dan sudah jelas dialah orang yang kalian dapati di kitab-kitab kalian. Fatu'minuna ala dima fatamanuna ala dimaikum wa amwalikum wa abnaikum wa nisaikum. Maka berimanlah padanya, kalian mengamankan darah kalian, kalian mengamankan harta kalian, kalian mengamankan anak-anak kalian, dan kalian mengamankan istri-istri dan wanita-wanita kalian. Dengan memilih poin pertama. Qalu la nufariqu hukmat Taurati abada. Kata orang-orang Yahudi tadi, kami nggak akan meninggalkan hukum Taurat selama-lamanya. Wala nastabdil bihi ghairah dan kami nggak akan menggantinya dengan selainnya. Maka berkata lagi Ka'ab, "Fa idza abaitum 'alayya hadhihi fahalumma falnuqtal falnaqtul abna'ana wa nisa'ana thumma nakhsut ya Muhammad sallallahu kalau nggak mau yang pertama, pilihan kedua. Pilihan kedua adalah kita bunuh anak-anak kita sendiri, kita bunuh istri-istri kita sendiri, dan kemudian kita menyerahkan diri. Sehingga kita mati dengan terhormat, anak-anak kita tidak jadi budak, istri-istri kita tidak menjadi budak mereka. Tumana نخرج Muhammadin wa ashabihi rijalan musallitaini suyuf kita jalan menuju Muhammad dan kita serahkan leher-leher kita pada mereka. Lam natruk wara'ana taqlan, Kita tidak meninggalkan di belakang kita kesusahan pada anak-anak kita dan istri kita. Sudah kita bunuh semuanya. Hatta yakum Allah bainana wa bain Muhammad. Sampai Allah menghukumi antara kita dengannya. innahlak nahlak. wa lam natruk wara'ana nasalan. Kalaupun kita binasa, kita binasa dalam keadaan kita tidak meninggalkan turunan sama sekali yang tidak kita khawatirkan. Ini khawatir kalau kita mati ada anak-anak terlantar, ada istri-istri terlantar. Karena kita bunuh semuanya, aman. Gak ada orang-orang yang kita khawatirkan. Wa in nadhhar fala amri lanajidanna an-nisa wal abna. Atau kita lawan. Sebisa kita Qalu naqtul haula'il masakin. Dijawab oleh pengikut-pengikutnya dari Bani Quraidah. Kita bunuh. Haula'il masakin. Orang-orang yang miskin ini. Orang-orang yang lemah ini. Anak-anak dan perempuan. Fama khairal aish ba'dahum. Sungguh. Tidak ada kebaikan. Kalau tidak ada mereka. Qala fa'in abaitum. Kalau kalian menolak juga pilihan kedua. Fa'innal laila lailatus sabt. Malam ini adalah malam Sabtu. Wa innahu asa an yakuna Muhammad wa ashabu qad amanuna fiha. Malam ini malam Sabtu. Dan aku menduga Muhammad dan kawan-kawannya akan melalaikan kita, mengira kita nggak akan berani melanggar hari Sabtu. Fanzilu la'allana nasibu min Muhammadin wa ashabihi ghirrah. Maka kita serang mendadak. Bisa jadi mereka terkejut dan mereka tidak tahu kalau kita akan menyerangnya di hari Sabtu. Apa jawab mereka? Jawab pengikutnya, "Nufsid sabtana alaina." Kita melanggar hari Sabtu. Kita merusak hari suci hari Sabtu. Wa nuhdis fihi ma lam dan kita mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah diada-adakan oleh nenek moyang kita sejak dulu. Man kana qablana illa man qad alimta tidak pernah dilanggar hari Sabtu ini oleh siapapun dari orang-orang terdahulu kita kecuali yang kalian sudah ketahui. Apa itu? Yang dikutuk menjadi monyet-monyet. ma lam لم alayka min al-masakh dan kalian tahu bagaimana Allah timpakan pada mereka yang melanggar hari Sabtu dari al-maskhu. Al-maskhu perubahan bentuk muka. Qala ma bata rajulun minkum mundu waladatuhu ummuhu laylatan wahidatan minad dahri haziman. Dia berkata, sungguh tidaklah seseorang dari kalian sedang dilahir, sejak dilahirkan oleh ibunya tidak pernah semalam pun dari masa hidupnya merasakan yang seperti ini. Kegelisahan yang sangat, kesempitan yang sangat, ketakutan yang sangat. Thumma innahum ba'athu ila Rasulullah sallam Abad ilayna Aba Lubabah ibn Abdul Mundir linastasyiruhu fi amrina. Diutuslah kepada Rasulullah SAW seseorang meminta utuslah kepada kami Abu Lubabah Ibn Abdul Mundir agar kami bermusyawarah. Farsalahu Rasulullah SAW ilaihim. Maka Rasulullah pun menyerahkannya, mengutusnya kepada Yahudi. Falamma ra'awhu qama ilaihi rijal. Ketika datang berkumpullah orang-orang Yahudi. Wajahasha ilaihi nisa was-sibyan yabkuna fi wajhih datang pula anak-anak, datang pula para wanita, semuanya menangis. Minta tolong, minta keringanan dan seterusnya. Faraqalahum wa qalu, maka mereka pun maka beliau pun kasihan dan kemudian berkata ya Aba atara an nanzila ala hukmi Muhammad SAW wahai Lubabah apa pendapatmu apakah kita mengalah untuk dihukumi oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala na'am. Iya, tidak ada pilihan lain kecuali menyerah dan minta dihukumi oleh Muhammad wasallam. Wa bi yadihi ila halqihi annahu dzabah. Sambil berkata, iya akan di, menyerahlah pada hukumnya Muhammad wasallam. Artinya hukumnya bunuh. Kalau Abu Abu Lubabah Allahi wallahi ma zalat qadamaya an makanihima hatta araftu anni qad khuntu Allah wa rasulah. Kata Abu Lubabah, sungguh aku belum beranjak dari situ, kakiku belum berpindah, aku sudah merasa kalau aku berkhianat hanya dengan kalimat Nggak ada pilihan lain kecuali tunduklah pada hukum Muhammad. Ini membocorkan rahasia. Ini hukumnya bunuh. Thumman talaqa Abu Lubabah ala wajhi. Kemudian Abu Lubabah pulang kembali. walamnya ti Rasulullah SAW tapi tidak mendatangi Rasulullah SAW. Hatta tabata fil masjid ila amudin min amudihi tidak ke Rasulullah SAW tapi ke masjid, mengikat dirinya di tiang masjid. Wakala kemudian berkata, La abrahu makani hada hatta yatuba alayya mimma sana'tu. Sungguh, aku nggak akan beranjak dari sini sampai aku tahu bahwa aku diterima taubatnya, penyesalanku. Wa ahadullah dan aku bersumpah kepada Allah Allah atta bani Quraidah abada. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku nggak akan menginjak lagi tempatnya bani Quraidah selama-lamanya. Wala ara fi baladin khuntullaha wa rasulahu fihi abada. Aku tidak mau menginjak dan tidak mau melihat tempat di mana aku mengkhianati Allah dan Rasulnya di sana selama-lamanya. Aku nggak akan melihatnya, aku nggak akan menginjaknya. Ikhwan ibn hanya mengisyaratkan dengan tangannya ke lehernya. Falamma balagha Rasulullah sallam khabaruhu. Ketika sampai berita bulu baba kepada Rasulullah sallam wa kana qad istaqta'ahu dan Nabi telah merasa kok lama sekali Abu Lubabah kemana dia maka disampaikan ama innahu law ja'ani la astaghfirtu lahu kata Rasulullah SAW sayang sekali kalau dia datangnya kepadaku, jangan ke masjid, aku akan mintakan ampun untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya atau untuknya. Fa amma idza fa'ala ma fa'al fama ana billadhi atlaqahu. Kalau dia lakukan apa yang dia lakukan, maka bukan aku yang melepaskannya. Tetapi biarkan sampai Allah yang melepaskannya min makani hatta yatuballaha alaih sampai Allah menerima taubatnya. Kalau datangnya kepadaku, kata Nabi, aku akan mintakan ampun pada Allah. Tapi kalau datangnya ke masjid dan mengatakan kepada Allah, Ya Allah, kalau aku tidak akan beranjak dari sini sampai engkau ampuni. Maka kata Nabi, aku bukan aku yang melepaskan. Sampai Allah yang menurunkan taubatnya. Diriwayatkan dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah SAW kala tiba ala Abi Lubabah. Diriwayatkan dari Ummu Salamah dari Rasulullah SAW bahwa Nabi pernah berkata setelah itu, tiba ala Abi Lubabah. Sungguh telah datang kebaikan pada Abu Lubabah. Kata mereka, Kutu afala ubashirhu ya Rasulullah. Bolehkah aku beritakan berita gembira ini kepada Abu Lubabah? Qala bala. In Silahkan kalau kau mau. Faqamat ala babi hujratihi, maka langsung dari kamarnya dia buka pintunya langsung berbicara. Wadhalika kubla an yadrib alaihin al-hijab dan itu terjadi sebelum diperintahkan untuk berhijab. Keluar dari pintunya langsung mengatakan Abshir ya Abu bergembiralah wahai Abu Fakalat ya Abu Lubaba abshir faqad taballahu alaik. Wahai Abu Lubaba gembiralah sesungguhnya Allah telah mengampuni dan telah menerima taubatmu. Demikian ikhwan Azza a'azakumullah. Kalau ada berita gembira dari Rasulullah SAW atau berita ayat yang turun yang menggembirakan, maka para sahabat semangat untuk menyampaikan. Bahkan istri-istri Rasulullah SAW semangat ingin menyampaikan. Ya Rasulullah, boleh kau segera sampaikan? Sampaikan kalau kau mau. Maka disampaikan dari balik pintunya atau dari rumahnya. Dengan kalimat, Abshir ya abalubaba, faqataballahu alaik. Qalat fasara nas ilaihi liyutliqu. Maka manusia pun berdatangan melepaskan ikatan Abu Lubabah. فقال لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده Kata Abu Lubabah tidak demi Allah, jangan lepaskan. Sampai Rasulullah sallam sendiri yang melepaskan ikatan ini. Falamma marra alaihi Rasulullah sallam sampai Rasulullah sallam melewati Abu Lubabah ketika ingin salat subuh Rasulullah melihat Abu Lubabah masih terikat maka Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Kalau Ibnu Hisham berkata Ibnu Hisham Abu Lubabah murtabitan bil jid'i sitt layalin. Abu Lubabah terikat di tiang masjid itu sampai enam hari. Ta'tihim ra'atuhu. Didatangi oleh istrinya di dalam setiap waktu setiap waktu salat. Fatahulluhu salah. Dilepas untuk salat setelah salat diikat lagi oleh istrinya. Tuma ya'udu fayrtabituhu bil jid'i. Kemudian kembali diikat lagi. Datang waktu salat, datang lagi istrinya. Melepaskan untuk salat. Setelah salat diikat kembali sampai benar-benar turun wahyu. Yang menerima taubat Abu Lubabah. Falamma asbahu nazalu ala hukmi Rasulullah SAW. Maka ketika pagi harinya mereka pun menyerah. Bani Qurairah dan meminta dihukumi dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawa Thabatil Aus faqala ya Rasulullah innahum mawalina dunal Khazraj. Ketika mereka sudah siap minta dihukumi, bersegeralah datang orang-orang Aus dari suku Aus dan berkata innahum lawawalina dunal Khazraj ya Rasulullah Bani Quraidah itu maula kami yakni orang-orang yang bergabung dengan kami dulunya. Bukan maulanya orang-orang Khazraj. Wa fa'alta fi mawali ikhwanina bil amsi ma qad alimt. Kemarin ketika engkau menentukan tentang suku Bani Yahudi yang lain, engkau hukumi dengan orang-orang dari mawalinya. Sedangkan sekarang Bani Quraidah mawalina. Waqad kana Rasulullah sallam qabla Bani Quraidah qad hasara Bani Qainuqa. Sebelum Bani Quraidah pernah kejadian Bani Qainuqa. Wa kanu hulafa'il Khazraj. Dan mereka itu bergabung dengan Khazraj. Fanazalu ala hukmi. Maka dihukumi oleh Khazraj. Sedangkan ini Bani Quraidah adalah mawalinya kaum Aus. Maka Aus meminta kami saja yang menghukuminya. Fasa'alahu iyyahum Abdullah ibn Ubay ibn Salul fawahabahum lahu falamma kal falamma kallamathu aus qala Rasulullah sallallahu ala tardawna ya ma'syar aus an yahkum fikum rajulun minkum yang datang dari suku Aus dan yang bergabung dengan Aus adalah Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Ya Rasulullah, biar kami yang menghukumi. Mereka masih dalam saudara kami sendiri. Mereka masih kerabat kami sendiri dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, maukah kalian untuk aku tentukan seorang dari kalian yang akan menghukumi Bani Quraywa. Rajulun minkum dari kalangan kalian sendiri. Maka mereka pun ridho. Qalu bala, tentu ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang akan menghukumi? Qala Rasulullah sallallahu fadaka ila Sa'ad ibni Mu'ad. Hukumnya diserahkan kepada salah seorang kalian yaitu Sa'ad ibni Mu'ad. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala Sa'ad ibn Mu'adz fi khaymatin limra'atin min Aslam. Sedangkan Sa'ad ibn Mu'ad masih dirawat di kemah perawatan milik seorang wanita dari suku Bani Aslam yuqalu lahu Rufaidah yang dipanggil dengan nama Rufaidah di masjidnya karena tudawi al-jurha dalam keadaan sedang dirawat lukanya wa tahtasib bi nafsiha ala khidmati man kanat bihi dai'ah minal muslimin dan memang wanita ini menyerahkan dirinya untuk mengurusi semua orang-orang yang terluka atau orang-orang yang tidak memiliki family yang bisa mengurusinya wa kana Rasulullah sallam qala liqaumihi hana hina asabahu as-sahm bil khandaq ij'aluhu fi qaimati rufaidah memang Rasulullah SAW yang memerintahkan Ketika beliau terluka di perang Khandak, kata Nabi, rawatlah dia di kemahnya Rufaidah. Jadi kemah Rufaidah ini seperti klinik, seperti rumah sakit kecil. Siapa saja yang sakit dan sebagainya dibawa ke tempat tersebut. Hatta a'udahu min qarib. Kata Nabi supaya aku bisa menjenguknya dari dekat. Karena di dekat masjid tempatnya. Berarti di dekat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma hakamahu Rasulullah sallam fi Bani Quraidah atahu qaumuhu. Maka ketika ditentukan oleh Rasulullah sallam saat ibnu Mu'ad dibawalah dipapah saat ibnu Mu'ad oleh dua orang karena sedang sakit. Qumu bangunlah kalian pada saat bangun untuk memapahnya Berarti bukan bangun untuk menyambut seseorang, tapi bangun untuk memapahnya karena dia sedang sakit.